Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور Dialah yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangilah pandanganmu. Sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan pandanganmu itu dalam keadaan letih. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وأعتدنا لهم عذاب السعير Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat itu dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi setan-setan itu azab neraka yang menyala-nyala. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, mereka akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilempar ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Hampir saja neraka itu meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, Apakah belum pernah ada seorang yang datang memberi peringatan kepadamu? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن إلا في ضلال كبير Penghuni neraka itu menjawab, Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan kepada pemberi peringatan itu, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya dalam kesesatan yang besar. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير Dan penghuni neraka berkata, Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka para penghuni neraka itu mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi para penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Innalladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum مغفرة وأجر كبير Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. وأسروا قولكم أو اجهروا dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan dia maha halus, maha mengetahui. ja'ala lakumul arda zalulan فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكلوا من رزقه وإليه النشور Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور Sudah amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba bumi itu berguncang? أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير Atau sudah amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan Rasul-Rasul. Maka betapa hebatnya kemurkaanku. أولم يروا إلى الطير فوقهم إنه بكل شيء بصير Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pengasih sungguh dia maha melihat segala sesuatu. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang maha pengasih? Orang-orang yang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ Atau siapakah yang memberimu rizki jika Allah menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu, dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan hanya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Wa mata wa'du in dan mereka berkata, Kapankah datangnya ancaman itu? Jika kamu orang-orang yang benar. Qul innamal ilmu Allah, wa innama Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada Allah saja, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'ya aw rahimana faman yujiru kafirin min 'adzabin alim Katakanlah Muhammad, tahukah kamu, jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال Katakanlah, dialah yang maha pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Qul Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber airmu menjadi kering, maka siapakah yang berimu air yang mengalir?'